Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Penghuni Rumah Tua, kiriman dari Andi di Malang. Memasuki bulan Agustus banyak aktivitas menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Di kampung banyak digelar lomba seperti panjat pinang, balap karung, gerak jalan dan lain sebagainya. Puncak dari acara Agustusan biasanya ditutup dengan karnaval yang meriah. Tia adalah gadis yang aktif menjadi pengurus Karang Taruna di suatu desa yang ada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Gadis berusia 19 tahun ini dikenal sebagai sosok yang tomboy. Tia tidak canggung dalam mengerjakan hal yang umumnya dikerjakan oleh kaum laki-laki. Bahkan Tia sudah biasa membantu warga mengecat gapura, memasang pavung jalan desa, dan membetulkan genting rumah yang rusak. Suatu hari, Tia beserta kelompok karang taruna mengikuti rapat di kelurahan. Hasil rapat itu memutuskan akan digelar karnaval besar-besaran dalam rangka peringatan kemerdekaan RI. Warga dari setiap desa diwajibkan turut serta dalam karnaval itu. Dia memiliki ide menciptakan kendaraan hias dengan motif pesawat. Nantinya kendaraan hias itu akan dinaiki oleh peserta karnaval dengan busana zaman perjuangan. Usulan dia disambut hangat oleh Pak Warsito selaku ketua RT. Dia diberi amanat untuk merancang konsep kendaraan hias bersama rekan-rekannya. Dia mulai membuat desain dan mendata perlengkapan yang akan digunakan. Inilah awal dia mengalami pengalaman mistik. sangat panas dan cerah. Dia bersama teman-temannya mulai mengumpulkan bahan untuk pembuatan kendaraan hias. Pak Warsito mau meminjamkan kendaraan pick-up miliknya untuk dimodifikasi menjadi sebuah pesawat. Saat itu dia mendapat tugas untuk membuat jok pesawat. Dia bergegas mencari bahan termasuk menghubungi tukang jahit jok. Setelah mendata barang belanjaannya ternyata dia melupakan sesuatu. Dina salah seorang anggota Karang Taruna segera memanggil dia. Wah, belanjaanmu ada yang kurang nih. Hah? Kurang? Apanya yang kurang, Dim? Kamu lupa ya, belum beli busa lapis lo. Dimas menunjukkan catatan checklist barang belanjaan. Waduh, iya nih. Duh, nyari busa lapisnya di mana ya? Jawab dia sambil menggaruk-garuk kepalanya. Setelah bertanya ke sana kemari kabar baik datang dari Budi Marni, Bibi Tia yang berprofesi sebagai penjahit. Banyak busa lapis di sini, Nduk. Kalau kamu mau, bisa kok ambil di rumah. Eh, baik, Bude. Terima kasih ya sudah bantuin kita. Jawab Tia. Setelah itu Tia segera mengambil motor dan bergegas berangkat ke rumah Budi Marni. Sampai di perkampungan di mana Budi Marmi tinggal, dia melihat banyak anak-anak yang sedang bermain di tepi jalan. Suasana juga ramai dengan aktivitas warga kampung dengan kesibukan masing-masing. Dia memarkir motor di depan sebuah gang yang kecil. Gang itu dihalangi oleh sebuah pagar tua, sehingga dia harus menyusuri gang itu untuk masuk ke rumah Budi Marni. Ketika membuka pagar, dia langsung merasakan hawa dingin berembus menembus tubuhnya. Hei, kok tiba-tiba hawanya berubah jadi dingin begini ya? Ungkap Tia dalam hati. Berkali-kali Tia memanggil nama Budi Marni dan Riko anaknya, tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Tia mendekat menuju jendela sambil mencoba memanggil mereka. Bahkan gadis tombo itu sempat mengintip jendela. Dari balik jendela Tia dapat melihat perabotan di rumah itu. Walaupun jendela itu berkaca gelap, cahaya lampu turut membantu Tia melihat kondisi dalam rumah. Untuk kesekian kalinya Tia kembali memanggil bibi dan sepupunya. Saat melongok ke ujung ruangan, Tia melihat sosok bayangan yang bergerak. Tapi setelah itu bayangan itu malah berdiam diri di sudut ruangan. Ia memanggil lagi sambil menggedor kaca jendela. Bude, Bude, Bude Marni, Ko, Riko. Perasaan Tia mulai tidak enak. Seketika itu hawa berubah semakin dingin. Perlahan sosok semakin mendekat menuju jendela. Anehnya, wajah Tia seperti menempel di jendela dan tak bisa digerakkan. Matanya terus menatap ke arah sosok tersebut. Tiba-tiba, sosok itu menempelkan wajah dan tangannya di kaca jendela. Dia bertatapan muka langsung dan dia merasa bahwa itu bukan wajah Budi Mardi apalagi Riko. Sosok itu adalah sosok wanita berwajah pucat menyeramkan, berambut panjang dengan kepala miring dan telapak tangan penuh darah di kanan kirinya. Mata wanita itu melotot dan terkesan tidak suka dengan kehadiran Tia. Jantung Tia berdegup kencang, tubuhnya gemetaran. Dia menutup mata tak berani memandang hal mengerikan tersebut, sementara wajah Tia masih menempel di ujung jendela. Gadis itu menangis. Wanita mengerikan itu masih belum hilang dari hadapannya. Akhirnya beberapa saat kemudian dia dapat melepaskan diri dari jendela dan bergegas lari meninggalkan rumah. Tepat di depan gang dia hampir menubruk seorang bapak-bapak. Bapak itu menyapa dia dengan ramah. Ada apa mbak? Kok kelihatan ketakutan gitu? Eh, uh, anu, anu pak, Tenang, Mbak. Ambil napas dulu. Cerita pelan-pelan ya. Dia menenangkan diri sejenak. Pak, tolong temenin saya masuk ke rumah di ujung gang itu ya, Pak. Ekspresi wajah Bapak itu langsung berubah. Hah? Rumah tua itu? Masuk aja, Mbak. Gak apa-apa kok. Ada Bapak di sini. Bapak itu tampak tersenyum namun senyumnya begitu janggal. Justru itu, Pak. Saya juga nggak berani. Akhirnya bapak itu juga berkata, jika dia tidak berani masuk ke dalam, dia memutuskan kembali ke base camp Karang Taruna dan membeli busa lapis sendiri walaupun tersisa banyak. Dalam benaknya dia berpikir, Kok bisa ya aku dihantui siang hari kayak gini? Biasanya makhluk halus kan munculnya malam hari. Iya, tetap merahasiakan peristiwa itu dan merampungkan tugasnya mendesain kendaraan hias. Waktu karnaval tiba, kelompok Karang Taruna sukses menghibur warga Kepanjen dalam dengan penampilan yang menarik. Suatu ketika Budi Marni dan Riku berkunjung ke rumah Tia. Mereka disambut hangat oleh ayah dan ibu Tia. Katanya kamu kemarin mau mengambil busa lapis di rumah Bude. Setelah mencium tangan Budinya, Tia menjawab. Uh, anu Bude, Tia nggak jadi ngambil. Ternyata teman-teman sudah beli. Maaf ya Bude. Ibu Tia segera menyuguhkan dua cangkir teh hangat kepada mereka. Dalam obrolan santai akhirnya Tia memberanikan diri untuk bertanya perihal rumah tua yang ditempati oleh Budi Marni termasuk pengalaman misteri yang dialaminya. Jadi waktu itu kamu datang ke rumah ya? Budi Marni menatap wajah Tia dengan serius. Iya Bude, waktu itu yang muncul hantu wanita bermuka pucat. Tia benar-benar ketakutan. Riku tersenyum dan menimpali obrolan mereka. Masih untung perempuan itu nggak ikut sama Mbak Tia. Bus, kamu ini ada-ada saja, Riko. Budi Marni menyeruput secangkir teh hangat. Hmm, begini Londo, Siang itu, Bude sama Riko sedang belanja keperluan menjahit di toko Koh Aliong. Nggak nyangka juga kalau kamu mengalami kejadian itu. Dia terlihat penasaran. Hah? Memangnya ada apa sebenarnya di balik rumah tua yang Bude tempati saat ini? Mendadak suara menjadi hening. Budi Marni meletakkan cangkir teh di atas meja ruang tamu. Wanita itu mulai bercerita. 22 Juni 1991, Karto pemilik asli rumah itu memiliki istri cantik bernama Rosmita. Karto berprofesi sebagai karyawan pelabuhan dan sering meninggalkan istrinya seorang diri. Merasa kesepian Rosmita akhirnya menjalin hubungan terlarang dengan pria bernama Rosat. Suatu ketika Karto kepegok sedang melakukan pencurian di tempat dia bekerja. Oleh karena itu Karto diberhentikan secara tidak hormat. Tarto yang dilanda frustasi akhirnya pulang kembali ke rumah. Berharap disambut oleh istri tercinta, namun kenyataan malah sebaliknya. Tarto memergoki Rosmita sedang kemesraan dengan Rozak dalam kamar. Berdebah, kalian semua berani mengkhianati aku. Dengan tersulut emosi Karto segera mengambil celurit dan mengancam mereka berdua. Rosmita, tak kusangka kau berbuat seperti ini. Selama ini aku percaya padamu, dasar wanita laknat. Ampun, Kang. Ini tidak seperti yang kau duga, Kang. Iya, ini cuma salah paham, Karto. Tutup mulutmu. Tak ada ampun bagi kalian. Rasakan ini. Karto segera menyabutkan celurit ke arah mereka berdua. Seperti kerasukan setan, Karto membantai istrinya. Begitu pula pria yang menjadi selingkuhannya. Harto tersadar setelah mendapati tubuh Rosmita dan Roset bersimbah darah. Bahkan leher Rosmita hampir putus terkena sabetan celurit. Harto menangis sejadi-jadinya. Ia menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Walaupun demikian Karto tak ingin mendekam di penjara. Dalam kekalutan Karto segera mengambil tali tambang yang ada di belakang rumah, kemudian mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sejak saat itu rumah yang ditempati Karto tak ada yang berani menepati. Banyak cerita dari warga sekitar Armah Rosmita, Rozak dan Karto sering menampakkan diri baik siang maupun malam. Nah, enam bulan lalu, sejak kematian Pak D, Bude memutuskan untuk membeli rumah itu karena keluarga Karto menjualnya dengan harga murah. Apa Bude nggak merasa takut tinggal di situ? Awalnya sih takut, tapi lama-lama sudah biasa. Kali ini Riku menjawab pertanyaan Tia. Riku menambahkan bahwa pertama kali tinggal di rumah tua itu, ia sering mendapati bercak darah kering yang muncul di tembok rumah. Ada malam-malam tertentu baik Riku maupun Budi Marni seringkali ditampakkan sosok Rosmita yang tengah berdiri berlumuran darah di dalam kamar. Terkadang Budi Mardi juga pernah melihat sosok pria berkantung di langit-langit kamar saat menjahit di siang hari. Mereka seolah memberi isyarat atas keberadaannya di rumah itu. Untuk itu, dalam waktu dekat, Budi akan mengadakan selamatan untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Iya, Mbak Tia. Nanti Mbak bantuin kita ya. Tia nyengir dan berkata, uh, <laughs> boleh saja sih. Asalkan arwah Rosmita jangan boleh menampakkan diri seperti tempo hari. Jawaban Tia disambut gelak tawa dari seluruh anggota keluarga. Akhirnya dia mengetahui segala misteri yang ada di balik rumah tua yang ditempati oleh budinya. Itulah cerita misteri kiriman Andi Jimatres Malang bersama tim Jimat. Thank you.